Dan insya Allah bagaimana biasa kita akan meneruskan pembahasan tentang Al-Kabair. Pada pagi ini kita akan membahas tentang Al-Kabiratu At-Tasi'atu Wal-Arba'un Dosa besar yang ke-49 yaitu Al-Latom Wal-Niyaha وشق وشق الثوب وحلق الرأس ونفسه والدعاء بالويل والصبور عند المصيبة yaitu dosa memukul-mukul wajah, menjerit-jerit, meraung-raung, merobek-robek baju, menggunduli kepala, bersumpah serapah ketika mengalami musibah. Itu musibah kematian. Nah ini merupakan salah satu perkara dosa besar yang pelakunya diancam dengan ancaman yang berat. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latama al-hudud, man latama al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek saku atau merobek pakaian, merobek-robek pakaian, mengoyak-ngoyak pakaian, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, yaitu meratap. Meratap ketika ketika tertimpa musibah kematian. Yang meratap ketika kita tertimpa musibah. Nah, ini merupakan perkara yang dilarang di dalam agama karena kita diperintahkan untuk bersabar dan berdoa apabila musibah menimpa kita. Ya, kita diperintahkan untuk bersabar. Ya inna Allah ma'asabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk membaca doa ketika tertimpa musibah yaitu dengan membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepadanya. Demikian juga kita diajarkan doa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang musibah kemudian dia membaca doa, Allahumma jurni fi musibati hadihi wa khluq li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpa ini dan gantilah dengan yang lebih bagus darinya, yang lebih baik darinya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan bagimu yang terbaik. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua juga telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlepas diri ya anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari min minas saliqah wal haliqah wal wasyaqah bahwa Rasulullah berlepas diri dari saliqah, dari haliqah dan syaqah. Saliqah adalah wanita yang menjerit-jerit, meraung raung ketika ada orang yang meninggal dunia, ketika orang meninggal dunia. Allah tarfa'u sautaha bin niyahah indal musibah yaitu ada adalah seorang wanita yang mengangkat suaranya menjerit-jerit meraung-raung meratap ketika tertimpa musibah Wal haliqah adapun haliqah adalah allati takhluqu sya'raha wa tansufuhu indal musibah. Haliqah adalah wanita yang menggunduli kepalanya ketika ketika mengalami musibah atau mencabutnya, ya mencabut e, rambutnya atau ataupun mencabut bulunya ya ketika tertimpa musibah. Nah ini tentunya ya diharamkan bagi wanita untuk menggunduli rambutnya ya menggunduli rambutnya itu dilarang bagi kaum wanita ya dan juga eh, tidak boleh mereka ya menyerupai ataupun eh, me, menggunduli rambutnya ataupun membotak rambutnya terlebih lebih lagi ketika tertimpa musibah ya yang maksudnya adalah untuk meratap dan eh, meratapi mayit nah itu dia jatuh dalam dua kesalahan sekaligus pertama adalah dosa dia mencukur ataupun menggunduli rambutnya yang kedua adalah dosa meratap. Kemudian wasyaqah. Asyaqah adalah allati tasyukku tiyabaha indal musibah. Syaqah adalah wanita yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah. Ya, merobek-robek bajunya, yaitu bajunya sendiri ketika tertimpa musibah. Ketika tertimpa musibah. Para ulama bersepakat bahwa ketiga perkara ini haram hukumnya. Ya, ketiga perkara tersebut haram hukumnya biittifaqil ulama wa kadalika yuhram nashrus sya'ri wa latmul khudud wa khamsul wajah. wa du'a bil wail wa sabur. ya begitu juga dengan e, mencerai beraikan rambut yaitu mengajak-ngajak rambut menampar-nampar pipi menjakar-jakar wajah dan mengucapkan sumpah serapah yang eh, berdoa dengan doa-doa yang buruk ya bagi dirinya sendiri. Nah ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika seorang itu tertimpa musibah. Ya, jadi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika seorang tertimpa musibah adalah dia bersabar, ya dia eh, bersabar atas eh, musibah yang menimpa dirinya dia bersabar atas musibah yang menimpa dirinya dan tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengkhususkan larangan ini kepada uh, kaum wanita karena biasa mereka lah yang sering melakukan perkara-perkara seperti yang kita sebutkan tadi. Ya ketika tertimpa musibah disebabkan karena kurangnya kesabaran mereka, ya tipisnya eh, kesabaran mereka maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengkhususkan larangan ini ataupun lebih mengedepankan larangan ini, mendahulukan larangan ini kepada kaum wanita. Tapi bukan berarti ya hal ini boleh dilakukan oleh kaum pria. Larangan ini juga berlaku atas kaum pria. Ya, Rasulullah SAW ya mengkhususkan kepada kaum wanita karena biasanya ya, eh, biasanya wanitalah yang sering melakukan hal-hal seperti ini di dalam uh, istilah usul fikih ini disebut uh, suatu hal yang tidak bisa diambil uh, eh, makhumnya ya karena takhara harjal ghalib ya karena biasanya yang melakukan hal ini adalah wanita maka disebutkanlah mereka secara khusus Diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha ia mengatakan akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bai'ah allana bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Ummu Atiyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar kami untuk tidak meratap Allah nanuh untuk tidak meratap. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bayat dari kaum wanita. Salah satu isi bayat yang beliau ambil dari mereka adalah Allah nanuh agar kaum wanita ini tidak merapat ketika meratap-ratap ketika tertimpa musibah ya ketika tertimpa musibah nah merapat ini sebenarnya adalah suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah ini adalah perbuatan jahiliyah dan perbuatan jahiliyah ini ya masih tersisa di tengah-tengah umat ini sekarang ya artinya masih dilakukan oleh manusia sampai sekarang ini Jadi itu juga satu perbuatan kufur ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isnatani fil nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti at-ta'nu fil ansabi wan niyahatu 'alal mayyiti hadis riwayat Muslim dua perkara ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada manusia dan dengan keduanya mereka menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ya, mencela nasab. Dan yang kedua adalah niyahatu alal mayyit, yaitu meratapi mayyit. Ini di perkara yang menyebabkan manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian pula ya dalam satu riwayat yang lain ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arbaun ummati min amri jahiliyah la yatrukunahunna ada empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah dan belum mereka tinggalkan belum mereka tinggalkan yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istiqa'u bin nujum wal niyaha. Keempat perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat ini adalah yang pertama membanggakan kebesaran leluhur, yang kedua mencela keturunan, yang ketiga mencela nasab, ya. kemudian yang ketiga menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, kemudian yang keempat meratapi mayit. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, tuqamu al qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min min jarabin." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabda beliau, ya wanita yang meratapi meratapi mayit apabila tidak bertaubat sebelum meninggal, sebelum mati, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat lalu dikenakan kepadanya pakaian yang berlumur, berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Ya, nah demikian akan dikenakan kepada mereka ya e, eh, perkara apa namanya e, perkara tersebut yaitu pakaian yang berlumur dengan cairan tembaga yang panas dan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Nah itu adalah ya ancaman ya adat atas wanita-wanita yang meratap, yang suka meratap dan belum tidak meninggalkan perbuatannya itu ataupun tidak bertaubat dari perbuatannya tersebut. Ya, dari perbuatannya tersebut. Ya, jadi inilah perkara yang bisa mendatangkan kekufuran atas manusia dan juga termasuk perkara jahiliyah. Abu Said Al-Khudri mengatakan dalam satu riwayat dari beliau, ya, قال لعن الله رسول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat naihah yaitu wanita yang meratap wal mustabi'ah dan wanita-wanita yang mendengarkannya yang mendengarkannya yang mendukungnya ya kadang-kadang memanas-manasinya atau uh, menyemangatinya ya orang-orang yang mendengarkannya dan demikian yang sengaja mendengarkannya dan duduk berkumpul bersama orang-orang yang merasa tersebut. Nah Rasulullah Alaihi Wasallam dalam riwayat ini melaknat ya wanita yang suka meratap dan yang suka mendengarkannya, mendengarkan ratapan-ratapan tersebut. Nah demikian. Dan Abu Dawud meriwayatkan eh, sebuah hadis dari Abu Burda. yang mengatakan suatu ketika ya Rawa Abu Dawud eh, eh, dakwaan Abi Burda eh, Diriwayatkan dari Abu Burda yang mengatakan Wajah Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari menderita satu sakit Faghasya alaihi wa ra'suhu fi, fi hajri imra'atin min ahlihi Suatu ketika Abu Musa menderita Abu Musa al-Ash'ari menderita sakit hingga beliau pingsan. Faghasya alaihi. Beliau tidak sadarkan diri warasuhu fi hajar imra'atin min ahlihi. Sementara kepalanya berada di pangkuan salah seorang dari keluarganya, salah seorang pangkuan wanita, eh, salah seorang wanita dari keluarganya atau istrinya, salah seorang istrinya. Saat bola tasih, ya, Maka uh, istrinya itu tasih ataupun wanita itu tasih menjerit. Ya, dia menjerit Falam yastati' ayarudda 'alaiha Ya, namun ia tidak dapat uh, beliau tidak dapat untuk membantahnya ataupun mencegahnya. Ya, karena beliau tidak sadarkan diri dan sedang uh, apa namanya pingsan. Ya, falam ma'afaqa qal. Nah, ketika ia sadar dia siuman, dia berkata, "Ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya ya eh, aku berlepas diri dari apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bariun min as saniqa wal al-shaqa. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari wanita yang suka meratap meratap meratap di mayit, wanita yang menggunduli dan mencabuti rambut yang ketika tertimpa musibah, dan wanita yang merobek-robek bajunya pada saat mengalami musibah. Ya, as-sadiqah wal haliqah wasyaqah. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi pengertian dari sadiqah dan haliqah serta as-syaqah. Demikian pula hal ini pernah juga terjadi menimpa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ya yang, uh, eh, ia mengatakan ughmiya ala Abdullah bin Rawah Ya, Abdullah bin Rawah tidak sadarkan diri. Faja'alat ukhtuhu tu'addidu alaihi. Lalu saudara perempuannya menghitung-hitung kebaikan-kebaikannya. Dia mengatakan wa kada wa kada wa kada wa kada. Ya, duh begini, duhai begini, duhai begitu. Ya, dia menyebut-nyebut tentang keutama ke apa namanya kehebatan dan ke, ke, ke keutamaan dari Abdullah bin Rawah. Faqala hina apa maka ketika Abdullah bin Rawaha ya siuman ataupun sadar apa namanya sadar ya dia sadar dia mengatakan ya ia berkata ya makul tasy makul an illa qila anta kada anta kada kita engkau mengatakan sesuatu, melainkan akan dikatakan kepadaku, apakah benar engkau begini, apakah benar engkau begitu? Nah, hari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi kita dilarang meratap ya eh, apa namanya eh, meratapi mayit atau meratapi orang eh, apa namanya eh, orang yang hendak eh, mati ataupun sekarat ya nah, demikian. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh eh, Al Mughirah bin Syu'bah, "Maniha alaihi yu'adzab bimaniha alaihi." Berarti apa yang ditangisi diiringi dengan ratapan maka ia akan bisa menurut kata-kata yang diucapkan dalam ratapan itu. Dia menurut kata-kata yang diucapkan dalam ratapan tersebut. Nah, coba lihat Nah, ketika Nabi nah, Muhammad eh, Afwan Abdullah bin Rawah diratapi oleh saudara perempuannya dengan mengatakan begini dan begitu, maka dikatakan kepadanya, apakah benar engkau begini? Apakah benar engkau begitu? Ya. anda kaza, anda kaza. Nah demikian. Dan dalam riwayat Sahihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bimaniha alaih. Ya, seorang mayit ya akan disiksa di dalam kuburnya dengan ratapan orang hidup terhadapnya. Ya, dengan ratapan orang hidup terhadapnya. Nabi Musa. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari juga ia mengatakan ma min mayyitin yamutu fayakumu baqihi fayakul wa sayyidah wa jabalah wa kada wa kada ya dia mengatakan tidaklah seorang yang meninggal dunia kemudian keluarganya meratapinya sambil mengatakan duhai pemimpin kami duhai pemuka kami ya duhai begini begitu melainkan akan didatangkan dua malaikat yang seraya berkata kepadanya ya illa wukila bihi malakani yal, yal hazanihi ya, dua malaikat yang akan memukulnya saya berkata Ahadaga anta itu akan teradab ya, ya dengan uh, dengan kita katakan dengan ratapan yang ditujukan kepadanya ya, dengan ratapan yang ditujukan kepadanya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan di dalam satu hadis yang lain ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya eh, Inna manuhitu an sautaini ahnaqaini fajiraini. Sesungguhnya aku dilarang dari dua suara ya, dari dua suara yang ah, ini yang bodoh dan fajira ini Ya fajir. Ya dua suara yang ahnaq, ya, suara yang ahnaq, ya, suara yang bodoh dan suara yang fajir. Ya ahnaqaini fajro ini dua jenis ratapan yang bodoh dan tak terpuji ya atau dua suara yang bodoh dan tidak terpuji Lalu beliau mengatakan sautun inda nagmah walahun walahun wa mazamir syaitan suara ketika menyenandungkan lagu ya, permainan dan mazamir syaitan seruling syaitan itu yang pertama yang kedua adalah jeritan Ya wa inda musibah. Ya khamsun fi wujuh, wa syakkun fi juyub, wa syaitan. Dan yang satu lagi adalah ratapan ketika, ketika tertimpa musibah, menampar-nampar wajah, mengoyak-ngoyak pakaian dan ya, jeritan syaitan. Ya, dan jeritan ya, syaitan. Nah, demikian. Jadi ini adalah uh, suara yang fajir kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam suara yang eh, meratap-ratap ketika tertimpa uh, musibah ya. Eh, ratapan yang di yang dilakukan oleh keluarga Majid atau siapa saja ya ketika tertimpa musibah. Nah, termasuk di dalamnya adalah membayar ataupun sengaja mendatangkan tukang ratap. Ya, sengaja mendatangkan tukang ratap ya untuk meratap. Nah, ini juga uh, kita katakan ya dilarang ya ketika eh, tertimpa musibah. Bukan dia yang meratap, akan tapi dia mendatangkan orang untuk meratap ini juga termasuk yang dilarang. Ibn para pendengar yang berbahagia. Al-Auza'i mengatakan bahwa anna Umar bin Al-Khattab sami'a sawtu buka fadakhala wa ma'ahu wa Ma'ala alaihinna darban hatta balagun naiha wa darabaha hatta saqata khimaraha. Waqala idrib fa innaha na'iha wala hurmata laha. Diriwayatkan dari Al-Auza'i mengatakan, satu hari Umar bin Khattab mendengar suara tangisan dalam sebuah rumah. Lalu ia masuk ke dalam rumah tersebut bersama yang lainnya. Nah, ternyata di situ ada seorang wanita sedang meratap. Umar memukul wanita itu sampai kerudungnya terjatuh. Saudara berkata, aku memukulnya karena ia meratap dan tidak ada kehormatan baginya. Dan tidak ada kehormatan baginya. Inna halata bagi bi bi Inna innaha tahriqu dumu'iha li akhdhi darahimikum. Kemudian beliau mengatakan, ia menangis bukan karena kesedihan kalian, tetapi ia mengalirkan air mata untuk mengambil dirham-dirham kalian. Sesungguhnya ia telah menyakiti orang-orang mati di antara kalian di dalam kubur-kubur mereka. Dan mereka pun menyakiti orang-orang yang hidup di antara kalian di rumah-rumah mereka. Ia mencegah kesabaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menganjurkan kesedihan yang dilarang olehnya. Ya. Ia melarang kalian, ia mencegah kalian dari kesabaran wa innaha tanha 'anil sabr wa qad amarallahu bihi sementara itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ta'muru bil jaza' dan menyuruh kalian untuk bersedih, menganjurkan kesedihan, ya waqad nahallahu anhu. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Nah, jadi wa'lam anna na'iyaha raf'us sawti bin nadbi. Ya, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan niyah ini adalah meratapi orang yang sudah meninggal sambil menyebut-nyebut kebaikannya atau orang yang tengah ataupun sedang sekarat sambil menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya ya sambil menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya ada yang mengatakan huwal buka alaihi ma dzikri ini. sebagian mengatakan yaitu ya uh, menangis menangisi mayit ya disertai dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya ya disertai dengan menyebut-nyebut ya kebaikan-kebaikannya para ulama mengatakan wa raf'u as sauti bi ifratin fil buka' Diharapkan menangisi orang mati secara berlebih-lebihan dan dengan menjerit-jerit ya menangis sambil mengangkat suara meratap, meratap dan menjerit-jerit ya bahkan sebagian kita lihat dia apa namanya menjerit-jerit histeris ya ya sambil eh, kita katakan mengucapkan kata-kata yang dia sendiri tidak menyadari apa yang dikatakannya ya wa amal buka al mayyit ya min ghairi nudbin wa hatin fala bal falaysa biharam. Akan tetapi ya sedangkan menangis dalam batas eh, batas yang wajar ya menangis yang wajar ya tanpa disertai dengan jeritan memilukan ya juga tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan ratapan maka itu masih diperbolehkan hal itu diperbolehkan tidak haram ya sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim An Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'ad bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk mengunjungi atau menjenguk Sa'ad bin Abi, uh, eh, Sa'ad bin Ubadah yang ketika itu sedang sakit. Beliau menjenguknya bersama para sahabat yang lain, ya bersama Abdullah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Ketika beliau melihat kondisi Sa'ad, falamma ra'al qaumu buka Rasulullah, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Yang melihat kondisi Sa'ad ya bin Ubadah. Ketika melihat beliau melihat keadaan Sa'ad tersebut, beliau menangis. Melihat beliau menangis, para sahabat pun ikut menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fakal ala tasmauna inna Allah la la yu'adzib dam'il ain, wala bihisnil qalb, walakin yu'adzib biha bihada aw yarham." Wa asyara ila lisanihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tidaklah kalian mendengar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyiksa karena mengalirnya air mata dan sedihnya hati." Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyiksa dan menyayangi karena ini. Lalu beliau mengisyaratkan ke, ke arah lisannya, yaitu tangisan yang disertai dengan ratapan-ratapan ya kata-kata ya yang apa namanya yang e, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya seperti misalnya ia mengungkapkan e, kekesalannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala atau dia menyebut-nyebut membangkit-bangkit kebaikan-kebaikan dari si mayit Nah Allah Subhanahu Wa Taala mengadab karena itu, ya, karena ucapan-ucapan tersebut. ada pun menangis tanpa disertai dengan ya apa namanya ucapan-ucapan ataupun diiringi dengan eh, jeritan-jeritan ataupun kata-kata itu maka ya tidak di, eh, dilarang ataupun uh, diperbolehkan. Ya sebagaimana yang ya, diriwayatkan juga oleh Abu Usama bin Zaid ya radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ilaihi ibnan ibnu ibnatihi wa huwa fil maut Fakadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. itu bin Zaid menyampaikan bahwa uh, uh, ya cucu beliau ya sedang dalam sekarat. Ya, sedang dalam sekarat. Ya ketika eh, ketika ya apa namanya uh, disodorkan kepada beliau Fa'adat aina Rasulullah aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalirlah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibawakan kepada beliau maka beliau pun menangis. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan, "Ma ya Rasulullah?" Ya, mengapa Anda menangis wahai Rasulullah? Ya, mengapa Anda menangis? Ya, apa ini wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Ini adalah rasa kasih sayang yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati hamba-hambanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi rahmah ja'alah Allah fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi rahman. Ini adalah air mata kasih sayang. Ya kasih sayang yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala hanya mengasihi yang uh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang mengasihi hamba-hambanya, arwahana yaitu orang yang penuh dengan kasih sayang. dari demikian. Jadi e, tangisan yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan seperti misalnya menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, yang meratap-ratap dengan ratap penjahiliyah, yaitu dengan menyebut-nyebut eh, kebaikan si mayit atau e, apa namanya menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala atau ucapan-ucapan yang dilarang lainnya maka itu hukumnya haram. Nah itulah yang disebut dengan niyaha. Demikian juga Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW masuk ya ala ibnihi Ibrahim wa huwa yajidu bi nafsihi faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan ya eh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi putra beliau Ibrahim yang sedang dia sekarat menghadapi ajalnya. Beliau mencucurkan air mata. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, Wahai Rasulullah, wa anta ya Rasulullah. Ya, Abdurrahman bin Auf berkata kepada beliau, wa anta ya Rasulullah, apakah anda menangis, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ya Ibn Auf, innaha rahmah. Ya, innaha rahmah. Wahai Ibn Auf, Sesungguhnya ini adalah air mata kasih sayang. Lalu beliau melanjutkan kata beliau, Innal aina la tadma wal qalb wal qalb wa qalb yahzan. Wa la naqulu illa ma ya- yurdi bina yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Rasulullah wasallam mengatakan, Innal aina tadma. Sesungguhnya air mata ini meneteskan air mata. Wal qalb yahzan dan hati ini bersedih, hati ini merasa sedih. Wala naqulu illa ma yadharabuna. Namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Wa inna bi siratika ya Ibrahim la mahdudun. Dan sungguhnya kami dengan berpisahnya dari ibu benar-benar bersedih wahai Ibrahim. Jadi eh, tangisan yang yang wajar yang tidak disertai dengan eh, jeritan-jeritan eh, ataupun Eh, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang dilarang, maka yaitu dibolehkan. Ya. Adapun hadis-hadis yang sahih ya, tentang diadabnya mayit ya karena tangisan keluarganya, maka itu tidaklah secara mutlak seperti itu. Namun harus ditafsirkan ya secara benar. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang penafsirannya. Ya, dan pendapat yang paling banyak adalah yang mengatakan bahwa ya bahwa eh, yang dimaksud eh, di dalam hadis itu adalah tangisan yang ada sebabnya. Ya, tangisan ya ayakuna eh, lahu sababun fil buka. Ya imma ayakuna qad awsahu bihi aw ghairu dalika. Ya, tangisan yang ada sebabnya. Misalnya semayu telah berpesan eh, kepada keluarganya untuk meratapinya atau yang lain. Ya, itu kebiasaan yang di, ya, ya kebiasaan yang, yang dibiasakan oleh si itu sendiri di tengah-tengah keluarganya ya kebiasaannya atau dia mewasiatkannya ya, ya atau dia mewasiatkannya maka apabila ya, jenazahnya ataupun mayitnya atau jenazahnya diratapi oleh keluarganya maka dia akan mendapatkan adab ya dari perbuatan tersebut karena pertama mungkin dia mewasiatkannya yang kedua dia biarkan perbuatan itu di tengah-tengah keluarganya maka wajib atas kepala keluarga untuk menekankan hal ini ya kepada keluarga mereka untuk tidak diratapi ketika ia meninggal dunia atau ya dia menjelaskan hukumnya ini kepada keluarganya ya dan tidak berpesan dan berwasiat agar ya apa namanya jenazahnya ditangisi ataupun diratapi. Nah demikian terjadi para pendengar yang berbahagia ya. Jika tidak, maka ya, dia akan terkena ancaman bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam banyak hadis beliau innal mayyita la yu'adzabu bi dibuka hayy Sesungguhnya uh, eh, uh, eh, majid itu seorang majid itu akan dianggap disiksa karena tangisan orang yang hidup ya akan disiksa karena tangisan orang yang hidup tadi misalnya. Jadi eh, demikianlah tafsiran dari para ulama ya tafsiran dari para ulama para ulama mengatakan ya bahwa ancaman yang disebutkan dalam hadis tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjadikan ratapan itu sebagai kebiasaannya. Ya, atau orang yang mewajibkan kepada ahli keluarganya agar meratapi, meratapi jenazahnya. Atau diberikan kepada orang yang tidak melarang keluarganya dari hal tersebut. Ini adalah pendapat jumhur ahli ilmu. Pendapat jumhur ahli ilmu. Uh, Ashabu Syafi'i ya. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan ya juzu qabla al maut wa ba'dahu walakin qablahu aula lil hadis sahih fa idza wajabat fala tabtina badiyan Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh menangis sebelum atau sesudah kematian. Hanya saja sebelum kematian itu lebih baik. Ya, sebelum ada ada sebuah hadis yang sahih berbunyi, ya fa idza wajabat fala tabkiyan nabagiyan. Jika telah kematian telah datang, Maka jangan ada seorang wanita, wanita pun yang menangis. Ya, pada tabkina bahagia. Jangan ada seorang wanita pun yang menangis. Imam Syafi'i dan para ulama yang berpegang kepada mazhabnya telah e, menyatakan bahwa makruhnya menangis setelah kematian. E, menangis setelah kematian hukumnya makruh. Ya, makruh tadi yaitu bukan makruh tahrim, yaitu hukumnya makruh bukan haram. Jadi mereka memahami hadis tersebut sebagai larangan yang bersifat makro. Nah, pada taksin ya artinya makro. Eh, eh, hukumnya kalau sudah oh, itu meninggal, maka tidak perlu lagi ditangisi. Ya, tidak perlu lagi ditangisi. Nah, demikian. Walaupun boleh ya kita katakan menangisi sebelum maupun sudah kematian. Namun menangisinya, ya, menangis ya, eh, karena bersedih ya, bukan karena merapat dan eh, sebagainya, ya itu dibolehkan sebelumnya atau sesudahnya maka jangan melakukannya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Karena kecil, Azami Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi ya hadis-hadis tersebut ya, secara jelas ya, telah ya, melarang kita ya dari perkara yang termasuk ya kekufuran dan termasuk juga uh, perkara jahiliyah perkara yang dapat mendatangkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah dalam berlepas diri dari mereka dari pelakunya dan bahkan beliau mengatakan bukan dari golongan kami bukan berada berada di atas sunnah kami yaitu merasa rapat ketika tertimpa musibah baik itu disertai dengan menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, mencukur rambut, ya ketika tertimpa uh, musibah, ya ketika tertimpa uh, musibah. Ya baik itu sama saja ya, ya seperti yang yang saya sebagian orang, yaitu dia memanjangkan jenggotnya, ya dia sengaja memanjangkan jenggotnya atau memanjangkan kumisnya, memanjangkan rambutnya, tidak mandi secara ber, uh, selama berhari-hari untuk bertabung atau untuk menunjukkan kesedihan. Nah ini uh, juga termasuk perkara yang diharamkan, ya, biasanya dilakukan oleh kaum pria ya, atas ungkapan rasa bersungkawa atas kematian seseorang. Nah ini hukumnya juga haram ya, nah demikian. Karena bagian jenggot di sini tujuannya bukan untuk mengamalkan sunnah ya, karena mereka sudah terbiasa untuk berjenggot. Nah, mereka panjangkan karena ya ketika musibah atau um, berlaku berlangsung apa namanya berduka cita atau berlaku berlangsung kawa ada eh, kematian seseorang Nah demikian. Jadi bukan karena mereka mengamalkan sunnah. Nah jadi itu hukumnya adalah diharamkan ya di dalam agama ini. Dan termasuk pada satu dosa besar. Dan larangan ini juga berlaku bagi kaum wanita yang membantu wanita lainnya untuk meratapi mayit. Ya ini berlaku juga atas wanita-wanita yang membantu kaum wanita lainnya untuk meratapi mayit. Bagaimana kita sebutkan tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa Rasulullah SAW melaknat naihah wanita yang meratap dan wanita yang mustami'ah yang mendengarkan ratapan yang membantu ikut apa namanya menyemarakkan ratapan-ratapan tersebut biasanya wanita-wanita itu kumpul yang meratap itu satu orang yang lainnya membantu nah, ini termasuk yang dilarang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan dan janganlah kamu saling bertolong menolong di dalam perkara-perkara perkara-perkara eh, pelanggaran dan uh, dosa ya dalam dalam perkara-perkara pelanggaran dan uh, dosa. Diriwayatkan dari Ummu Salamah ya bahwa ketika radhiyallahu anha ya ketika Abu Salamah wafat, aku berkata, ia ya orang asing di negeri asing. Aku akan menangisinya hingga akan menjadi bahan pembicaraan. Nah, ketika aku telah bersiap-siap menangisi dia, tiba-tiba datanglah seorang wanita eh, dari Al-Fa'id ingin membantuku. Ya, Fa'id adalah nama sebuah kampung di Madinah. Dia ingin membantu membantunya untuk menangisi, menangisi dan meratapinya. Maka Rasulullah SAW menyambutnya dan berkata, أتريدون أن تدخلي أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه Apakah engkau ingin memasukkan setan ke dalam rumah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkannya dari rumah itu? Ya, dia tidak mengatakannya dua kali. Ya. Nah, ia menahan isak tangisnya dan aku pun tidak jadi menangis. Jadi termasuk wanita-wanita yang dibayar ya untuk apa namanya untuk membuat suasana menjadi sedih. Ya untuk membuat suasana menjadi sedih. Nah demikian. Ummu Abdiyah mengatakan aku berkata wahai Rasulullah kecuali keluarga fulan. Sesungguhnya pada masa jaya dulu mereka minta kepadaku untuk membantu mereka menangisi jenazah mereka. Dan aku terpaksa membantu mereka. Maka Rasulullah telah mengatakan keluarga kecuali keluarga fulan. Jadi nah, dia. Ya, nah, jadi Rasulullah SAW melarang ya wanita-wanita ya, apa namanya membantu wanita lainnya untuk uh, eh, meratasi mayit. Jadi dari anak bin Malik yang mengatakan Rasulullah SAW mengambil baik dari kaum wanita Salah satu isi adalah janganlah mereka merasa. Maka kaum wanita itu berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya perempuan-perempuan pada masa jahiliyah dulu meminta kami untuk menangisi jenazah. Jadi mereka membantu mereka pada masa Islam sekarang ini, pada masa Islam sekarang ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, La is'adatil ولا walla ولا walla ولا أقرى Islam, الإسلام ولا جلب Islam, walla ولا Kami ومن انتهب فليس منا tidak ada if'an, yaitu bantu-bantu menangisi jenazah dalam Islam. Tidak ada nikah sigar, nikah sinabutan, nikah sigar. Apa nikah sigar adalah barter ya. Jadi seorang ke orang lain dengan saudara perempuannya atau putrinya dengan cara orang itu bisa menikahinya dengan saudara perempuannya tanpa ada mahar dengan kedua secara menukar begitu tanpa mahar ini, ini dilarang namanya nikah sigar. Dan tidak ada akra. Akra yaitu menyembelih unta di perkuburan dengan cara membuat lehernya dengan pedang. Ya. Nah, sedangkan unta tersebut adalah badan beri ini namanya namanya akro Ya. Akra itu Islam dan Rasulullah SAW melarang itu. Dan demikian juga wala jalan waktu Islam. Tidak ada jalan di dalam Islam dan tidak ada tidak ada tiga jalan. Jalan adalah para pembayar zakat mendatangi amil zakat sementara uh, uh, mendatangi amil zakat belum mereka mengambil, mengambil pos yang jauh. Jadi boleh mengutus seorang untuk membawa harta zakat tersebut kepada ke pos mereka ataupun ke tempat mereka. Nah, Rasulullah SAW melarang cara seperti ini. Ya, nah demikian. Dan eh, ambil zakat diperintahkan agar mengambil harta zakat dari para pembayar zakat di tempat-tempat mereka. Ya bukan eh, apa namanya oh, eh, muzaki ataupun orang yang berzakat mendatangi mereka ke tempat yang jauh dari Mesir. Jadi di antara yang di, eh, dinantikan oleh Rasulullah SAW adalah al-is'ad fil Islam, la is'ad fil Islam, tidak ada is'ad, yaitu membantu menangisi jenazah di dalam Islam. Jadi haram hukumnya saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, nah, termasuk di antaranya adalah mengajak orang lain kepada keburukan. Ya, Istri adalah eh, wanita yang eh, apa namanya eh, membantu wanita lainnya untuk meratapi jenazah. Yaitu hadir wanita-wanita yang hadir untuk meratap ketika wanita yang kemalangan mulai meratapi jenazah. Nah ini merupakan adat dan tradisi jahiliyah yang telah dihapus dan dilarang oleh uh, syariat. Demikian prinsip din dan orang yang imani warahmatullah wabarakatuh. Nah demikianlah ya pembahasan kita pada hari ini ya berkaitan dengan uh, larangan ataupun uh, haramnya dan uh, di, dilarangnya ya memukul-mukul wajah, meratap, mengoyak-ngoyak baju, menggunduli rambut dan bersumpah serapah ketika tertimpa musibah. Ini adalah dosa besar yang diancam beberapa adab, diantaranya Nabi berlepas dirinya. darinya Nah di melaknatnya, nah baginya azab dan bagi si bagi pelakunya azab apabila tidak bertaubat yaitu akan dikenakan ya kepadanya pakaian dari tembaga ya dari tembaga yang panas kemudian dari e, daun yang ber, yang penuh dengan penyakit gatal ya kemudian e, mayit akan diazab karena tangisannya ya jadi mayit akan diazab karena tangisannya ataupun karena ratapannya tersebut Nah demikianlah beberapa ancaman-ancaman dan peringatan dari Nabi Alaihi Wasallam atas wanita-wanita yang ya, suka meratap-ratap tadi. Nah demikian. Dan juga e, perbuatan ini tidaklah e, menghilangkan ya, apa namanya kesedihan ataupun meringankan beban musibah, namun justru menambahnya semakin berat ya karena kita dilarang untuk saja memperbaharui ataupun membangkit-bangkitkan kesedihan Nah demikian, kita dilarang untuk membangkit-bangkitkan kesedihan. Nah ratapan-ratapan ini akan akan membuat kita terus bersedih, ya akan membuat kita terus dan akan menyeret kita kepada perkara-perkara yang diharamkan. Seperti misalnya mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang, seperti misalnya ya menggugat takdir Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut-sebut kebaikan-kebaikan majid, ya, ya. Nah tentunya majid itu akan teradab ya dengan ucapan-ucapan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah mudah-mudahan ya ini bermanfaat bagi kita semua. Aku lupa ni ada li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sekarang jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Pak Ustaz yang telah memberikan penjelasan insyaallah bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan eh, dosa-dosa uh, besar dan telah kita simak bersama bagaimana pemaparan uh, beliau dari dosa besar maratapi musibah. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama dapat kita ambil faidahnya dan tentunya yang paling penting itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan untuk selanjutnya kan kami buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon di 0218236543 atau bisa uh, melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya untuk kesempatan pertama kami berikan di line telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Abdullah di Pak Abdullah di Jakarta. Silahkan langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustaz ada, Ini Ustaz ad, ada ikhwan. Ada ikhwan. Eh, dia tuh dia tuh dapat musibah sakit istrinya. Terus dia tuh dia tahu bahwa ini takdir Allah gitu. Jadi dia tuh selalu sedih, menangis, Eh, apa, dengan tidak meniadakan takdir Allah tersebut. Uh, nah, apa namanya kesedihan ini juga uh, diketahui oleh istrinya begitu kan? Ya, uh, jadi meratap tapi tapi dia tahu bahwa dia dia pokoknya intinya tidak meniadakan takdir Allah tersebut. Nah itu kesedihan itu kan kalau ingat itu akan selalu sedih gitu kan dan istrinya juga tahu di depan istrinya dia begitu gitu. Nah pertanyaan itu uh, diharamkan atau tidak ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan ini ada di pesan singkat Ustaz di, dari Ummu Aisyah di Cikarang serta penanya yang lainnya itu Ummu Ali di Tambun. Silahkan Ustaz. Yang pertama seorang muslim ya, hendaknya bersabar ya ketika tertimpa musibah dan jangan lupa dia membaca doa ya untuk membaca doa ya inna lillah wa inna ilaihi raji'un ya dan yang penting di sini adalah meresapi dan menghayati apa yang kita baca ketika kita ketika musibah tersebut ya yaitu sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya apabila seorang muslim memahami kalimat ini ya tentunya ya kejadiannya akan berakhir ya ketika ya si ya selesai ya artinya eh, eh, namanya eh, meninggal dunia ataupun wafat ya karena tidak ada yang dapat menolak dan menghalangi takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya kehendak dan masya Allah Subhanahu Wa Taala Nah, kemudian Mbak Nadia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam, Allahumma jadikan jinni jinni Wabluk khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku ini dan jadilah dengan yang lebih baik darinya. Ya, ada ada buku yang bagus yang berkaitan dengan masalah ini, ya tersedia itu ahli mafaid, ya hiburan bagi orang yang tertimpa musibah. Nah, di situ kita lihat bagaimana sikap dan apa namanya perbuatan para salah saleh ketika mereka tertimpa musibah. Jadi mereka tidaklah hanyut dalam kesedihan, ya. mereka tidaklah hanyut dalam kesedihan, kesedihan dan mengulang-ulang kesedihan. Ya. tujuan itu itu dilarang. yaitu mengulang-ulang kesedihan itu dilarang. Ya. Cukuplah bagi kita mendoakan penyakit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahannya, ya, memberikan, memberikan kita banyak tempat yang terbaik ya, di sisinya dan apa namanya merahmatinya dan seterusnya. Ya, jadi kita doakan, doakan kita doa kebaikan untuk si mayit. Nah itu jauh lebih bermanfaat daripada kita larut dalam kesedihan, ya, daripada kita larut dalam kesedihan. Tadi juga sudah kita jelaskan ya, eh, apa namanya pendapat para ulama tentang menangis sebelum dan sudah kematian. Ya, mereka mengatakan bahwa ya dan maut wabah dahulu boleh memang menangis sebelum kematian dan sudah kematian, yaitu sebelum mayit itu mati ataupun sesudahnya ya atau tapi menangis menangisnya sebelum kematian itu lebih utama berdasarkan hadis sahih Faidawa jabat pada bagian nabawiyah. Ya, jika sudah terjadi, ya, jika sudah mati, maka janganlah ada seorang wanita pun yang menangis. Ya, nah demikian. Ya, kalau menangis ya sebelumnya. Ya, nah, gitu. nah, maka dari itu Syafi'i dan eh, rekan-rekan uh, beliau, murid-murid beliau mengatakan makruh ya hukumnya menangis setelah kematian tapi makruh ini, makruh ya makruh bukan haram ya. Karoah, karoah itu tahrim, bukan karoah itu tahrim. Ya, jadi mereka membawakan larangan pada sabda Nabi tadi, pada faidah wajib pada tasbihnya bahagia. Apabila sudah mati maka janganlah menangisinya lagi. Nah ini dibawakan kepada makruh tadi. Nah, jadi yang paling selamat adalah ya tidak menangisinya setelah kematian. Atau sebelum silahkan apa namanya boleh menangisinya ya. Nah, dengan, dengan catatan tidak meratap-ratap sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, ya mengangkat suara, hitpot buka berlebih-lebihan ya, ketika menangis, ya. apalagi diiringi dengan menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju dan seterusnya, dan mengucapkan kata-kata ataupun eh, seruan-seruan jahiliyah menyebut-nyebut kebaikannya kan begitu ya ataupun menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala nah ini ada pun ya air mata yang menetes itu tidaklah mengapa karena itu adalah tanda ya rahmat yang ada di dalam hati kita dan itu adalah air mata kasih sayang ya demikian tapi tidak boleh juga kita larut dalam kesedihan nah apabila kita dapat kita musibah maka ingatlah musibah yang paling besar yaitu musibah kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya semua kesedihan semua uh, kita dapatkan uh, eh, lara kita ataupun kesedihan kita akan terobati. Ya bahwa ada musibah yang lebih besar daripada musibah kehilangan eh, ayah atau ibu yang dicintai ataupun suami atau istri yang dicintai atau anak yang dicintai yaitu musibah kehilangan ataupun eh, kehilangan Rasulullah SAW musibah wafatnya Rasulullah SAW dan juga tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa agama kita itu yang takut kita itu, musibah yang menimpa agama kita. Nah, jadi tidak perlu dan tidak boleh juga kita eh, apa namanya mengulang-ulang kesedihan, ya, mengulang-ulang eh, kesedihan. Adapun air mata yang menetes itu ya kan rahmat. Ya, itu bukan bukanlah satu hal yang dilarang. Hanya saja lebih bagus kita bersabar. Ya lebih baik kita bersabar dan mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bacalah doa yang diajarkan eh, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa doa itu diamalkan oleh Umur eh, Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika ia kematian suami yang dicintainya yaitu Abu Salamah. Nah, dia baca doa itu dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dia Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan untuk selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ya, ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Abdullah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, ya Ustadz, eh, bagaimana dengan perihal kumpul-kumpul di rumah kematian? Apakah memang hal tersebut dapat menambah siksa dari uh, orang yang telah meninggal atau si mayit? Dan bagaimana pula bila si mayit ya, memang dia, dia tidak ingin uh, apabila dia meninggal tidak ingin ada yang kumpul-kumpul di rumahnya, namun dari pihak keluarga tetap mengadakan kumpul-kumpul di rumah keluarga. Apakah hal tersebut juga dapat uh, menambah siksa azab kubur yang uh, bagi si mayit? kumpul-kumpul di tempat kematian ya eh, itu bisa tergolong sebagai nakju ya ini dilarang ya Rasulullah SAW melarang dari nahyu ya dilihatkan dari Hudzaifah bahwa apabila salah seorang ya, ada salah seorang yang wafat maka dia mengatakan janganlah kabarkan kematian kepada orang lain aku takut hal itu termasuk nahyu Mungkin aku telah mendengar Rasulullah SAW melarang anak nahyu ya melarang an-nahyu. Nah, demikian. Ya, jadi eh, hendaknya ya apa namanya eh, takziah itu dilakukan bisa di mana saja, bukan harus berkumpul-kumpul di tempat kematian. Ya. Jadi anak ini adalah diharamkan, yaitu eh, apa namanya eh, berteriak di, eh, di depan pintu, dari di pasar, di atau ataupun di yang menara-menara masjid, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang itu masuk Islam di surat kabar, majalah, atau radio, biasanya datang untuk apa namanya untuk mengumumkan kematian bulan dan sebulan. Nah, nah, ini adalah perkara yang eh, dilarang. Ya, Acar itu di dalam semuanya mengatakan, ya, sebagian ahli ilmu mengkunci anak itu, anak itu adalah meneriakkan kepada halayak ramai, kumpulan telah meninggal dunia, hadirilah jenazahnya, berkumpulan, Hmm. Ini adalah dilarang. Dalam hal ini mengatakan, ya, boleh saja memberitahu ke para kerabatnya, saudara-saudaranya, ya, namun uh, apa namanya, uh, ya, tidak boleh ini dilakukan untuk mengumpul mengumpulkan manusia, ya, manusia. Baik. Uh, eh, Ibn Hajar al Asqalani mengatakan di dalam satu Bari ya, setelah uh, beberapa asal dari para salaf dan pendapat ahli ilmu yang membedakan antara anak yang dilarang dan anak yang diperbolehkan pengumuman yang diperbolehkan, yang mengatakan kesimpulannya adalah kalau hanya sekedar memberitahukan saja, itu adalah terlarang. Namun jika lebih dari itu, hendaklah jangan dilakukan. Ya, hendaklah jangan dilakukan. Syalbani dalam kitab Hasan al mengatakan anak yang diperbolehkan adalah memberitahukan kematian seseorang jika tidak disertai hal-hal yang menyerupai tradisi kaum jahiliyah Ya, dan juga menjadi wajib apabila tidak ada yang membantu untuk mengurus jenazahnya, seperti membantikan mengapani, dan atau mensalatkannya atau yang lainnya. Nah, jadi ada beberapa hadis uh, di dalam bab ini ya, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyiarkan berita kematian An-Najjati pada hari kematiannya. Beliau menuju musola tempat sholat uh, tempat sholat jenazah, beliau membuat sholat dan melakukan sholat jenazah empat kali takbir. Ya, beliau mengatakan yang kedua eh, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah SAW mengatakan ya akhadha ar-raya zain فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغربان ثم أخذ خالد بن خالد خالد بن الوليد من غير من غير امرأة منهم من غير امرأة من غير وقت وفتح له Kalau dia akan dipegang oleh Zaid, kemudian dia gugur, lalu diambil oleh Ja'far. Ja'far juga gugur, kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Dan dia juga gugur. Nah, ketika itu uh, mata Rasulullah SAW uh, namanya basah, yaitu menangis. Kemudian Al-Khalid bin Walid mengambil alih tanggung tersebut tanpa pengangkatan. Jadi dia diberi kemenangan. Nah, demikian. Muhammad bin Hajar Rasulullah mengatakan, Faedah yang dapat dipetik dari jilbab ini adalah yang jilbab yang dibuat oleh Imam Bukhari dan jilbab seseorang menyampaikan berita kematian kepada keluarga masjid secara langsung. Dari situ Rasulullah menyampaikan ya, tentang kematian Ja'far, Zaid, dan juga bin Rawaha. Faedah yang dapat dipetik dari bab ini ialah isyarat bahwa anak itu tidak sebelumnya dilarang. Anak itu yang dilarang adalah yang dia terlakukan oleh Tuhan jahiliyah mereka mengutus orang-orang untuk mengumumkan kematian di pintu rumah dan di dasar pasar. Nah, inilah yang dilarang. Ya, kemudian eh, mengumpulkan manusia ya untuk eh, bukan untuk mengurus jenazahnya, ya tapi semata-mata untuk eh, apa namanya ya untuk berkumpul-kumpul kadang-kadang juga makan-makan dan minum-minum ya bukan untuk mengurusnya dan lain sebagainya. Ya kalau kita ingin menyampaikan tabiat ya kita kita sampaikan. Kalau kita ingin ya menyerapkan ya kita sholatkan tapi berkumpul sampai larut malam kan begitu ya ya begadang dan sebagainya apalagi ya eh, sebagian orang melakukannya sambil diiringi dengan maksiat seperti main judi ataupun eh, apa namanya main kartu dan sejenisnya nah ini tentunya dilarang eh, Allah alam Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, untuk uh, selanjutnya kami beri kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dan Bapak Ahmad di Cikarang, Sat. Bapak Ahmad di Cikarang. Ya, langsung kepada inti pertanyaan, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini, Sat, uh, eh, keluarga kami kan ada dari Medan gitu, Sat, ya eh, kemarin kami setelah pulang kampung tuh diwajib kayak semacam diwajibkan bersiarah ke Besilam gitu kan. Uh, sementara dari pihak saya sendiri karena udah lama ngaji ke yang bermacam salat perjalanan yang menuju ke kuburan itu anak menolak gitu. Terus karena keterbatasan ilmu saya, jadi saya kebingungan juga saya. Jadi saya bilang, wah enggak deh kalau itu saya bilang silaturahmi ke iya terputus rupanya Ustaz dan mungkin eh, antum sudah bisa menangkap pertanyaan dari Bapak Abu Ahmad ini Ustaz ya uh, belum ya uh, belum selesai belum nah. lengkap ya tapi berziarah mengadakan perjalanan untuk ziarah kubur itu uh, tidak dibenarkan ya ziarah kubur itu disyariatkan untuk menyikmatian Ya, jadi janganlah mengadakan sengaja mengadakan perjalanan untuk eh, kubur. Ya. Kalau kita ingin ziarah kubur, ya ziarahlah ke kuburan yang dekat dengan kita. Ya untuk mengingat kematian. Nanti pantangnya melarang ziarah kubur ini. Kemudian nanti membolehkannya dengan tujuan salah satunya adalah untuk mengingat kematian. Ya, untuk mengingat kematian. Nah, jadi jangan sengaja khusus juga mengadakan perjalanan untuk uh, kubur ini. Nah, ya Allah Allah bisawab. Sampai kubur Nabi, kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita datang ke sana bukanlah tujuannya untuk berziarah kubur Nabi, tapi untuk menziarahi masjid beliau. Karena ada keutamaannya ya, ya menziarahi masjid beliau. Namun ketika kita sampai di sana, ya, jangan lupa kita untuk berziarah ke uh, makam Rasulullah SAW. Jadi tujuan kita berangkat ke sana bukanlah untuk berziarah kumur, tapi untuk menziarahi uh, masjid beliau. Nah, demikian. Allah Nah, itu Nabi ya, apalagi yang lainnya. Nah. Baik. Nah, nah sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dan mengenai e, permasalahan ziarah kubur ini ada pertanyaan dari Ulfa di Jakarta dan ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz yaitu e, ya kita sering melihat bahwa di negeri kita ketika ada uh, kematian maka uh, kaum muslimin yang uh, dari dari saudara-saudara kita mengiringinya dengan pakaian yang serba hitam. Uh, apakah uh, memang uh, hal tersebut disyariatkan dan sebenarnya apa hukumnya dan bagaimana hukumnya bagi wanita yang ikut mendatang, mendatangi pemakaman uh, kepada di perkuburan dan bagaimana pula hukum ziarah uh, kekuburan bagi wanita? Nah, wanita dilarang untuk mengiringi jenazah ke perkuburan. Jadi ini disebabkan karena lemahnya eh, kesabaran mereka ya, dan juga eh, bisa menimbulkan ya motorot-motorot yang lainnya ya. Jadi mereka eh, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan untuk mengiringi jenazah ke perkuburan. Ya, nah demikian. Eh, kemudian berkaitan dengan ziarah kubur, Wanita dibolehkan ziarah kubur, ya, wanita dibolehkan ziarah kubur, tapi tidak boleh melakukannya secara uh, eh, terus menerus. Ya, Rasul melaknat yang kubur, yaitu wanita-wanita yang suka dan banyak berziarah kubur. Nah demikian. Jadi larangan kita arahkan kepada kita tunjukkan kepada wanita-wanita yang banyak berziarah kubur. Adapun yang berziarah kubur itu dibolehkan bagi kaum wanita yang seperti yang ya, pernah dapat oleh Aisyah dan juga seorang wanita yang membiarahi makam e, putranya yang meninggal dan dia menangis. Dan Rasulullah berkata kepada diri, sabarlah kamu. Ternyata ya dia e, tidak menyadari bahwa itu adalah Rasulullah, dia terus menangis yang si apa namanya uh, putranya tersebut ya kemudian berkata kepada Nabi yang kemudian menyadari bahwa itu adalah Nabi engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan nah ketika Nabi Nabi berpaling darinya nah ketika Nabi berpaling darinya ada orang yang berkata kepadanya bahwa Nabi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka spontan saja ia mendatangi Nabi Udah eh, Nabi dia mengatakan, ya Rasulullah aku bersabar Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwasanya sabar indah inda masjid ula. Sebenarnya sabar itu adalah di awal musibah. Nabi kemudian dari hadis itu Nabi tidak melarangnya untuk e, berziarah kubur ataupun mendatangi makam ataupun e, kubur putranya yang meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Larang itu juga kepada wanita-wanita yang suka dan sering berziarah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan uh, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya, saya jami'an. Ya, dari uh, pembahasan yang telah kita sampaikan tadi banyak sekali hadis ya dan juga asas dari eh, dari kaum ya, tentang haram hukumnya meratapi masjid yaitu kami kembali dengan mengangkat suara dan menyebut-nyebut kelebihan-kelebihan Nabi dan disertai dengan perbuatan-perbuatan seperti menampar-nampar gigi, mengoyak-ngoyak baju, mencukur rambut, ya, ataupun ya hal yang sejenis dengan itu, ya. Nah ini termasuk perkara yang diharamkan, ya, diharamkan oleh syariat. Jadi larangan itu merasa itu apabila tidak bertobat nanti akan disiksa pada hari kiamat nanti. Rasulullah berlepas ini bahkan melaknat orang-orang yang suka di masjid, ya. orang yang suka di masjid. Nah, adapun berkaitan dengan eh, masjid disiksa karena ratapan, nah ini berlaku apabila di masjid menjadikan itu sebagai kebiasaan di tengah-tengah keluarganya atau dia mewajibkannya atau dia tidak melarang keluarganya ataupun orang-orang dari perbuatan ya, seperti itu. Nah, ini adalah satu perbuatan jahiliyah yang diharamkan. Nah, ini juga yang sama dengan itu adalah memanjangkan jenggot, memanjangkan kulit, eh, memanjangkan rambut, ya dengan tujuan untuk berlaku berlasungkawa atau menguatkan kita. kita nah, Ini termasuk juga perkara yang dilarang, ya perkara yang dilarang. Nah, dan juga ya wanita-wanita yang dibayar untuk merapat ataupun membantu untuk merapat. Nah, ini juga dilarang. Nabi mengatakan la ada di Islam. Tidak ada is'ad di Islam. Tidak ada bantu membantu di dalam mengenai jenazah di dalam Islam. Nah, ini jalan kondisi jenazah ya bahwa dengan Sebab kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya mohon maaf kalau banyak gangguan pada hari ini memang ya kurang apa namanya kurang Eh, persiapan ya, karena baru kembali dari uh, Aceh kemarin ya. ya mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan ya nah, ini pun saja eh, kita uh, cukupkan uh, pertemuan uh, pada hari ini dengan ya apa namanya mengucapkan selamat ulang tahun untuk kedua orang-orang yang berpuasa selama ini.